nor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Seratus dua Jazz Radio, penyaji informasi Piala Dunia 2006, Jerman. saiki berhubung Piala Dunia 2006 wis digelar maning, wis dianakna maning nang aring negara Jerman, ke ana peraturan sing diterbitkan oleh FIFA penggemar inti Piala Dunia. <laughs> kayak ngapa jajal yo? Peraturan sing ditokna nang FIFA diwacakna nang David Boklam. Nah, <laughs> iku ya, yo, tarik jur. akeh karena ya peraturan-peraturan sing pancen wis ditetapkan nangaring FIFA penggemar inti Piala Dunia di peraturan-peraturan di berlaku untuk istri-istri ke spesial ngomongin dengan sing orang seneng bal rungokna ya di jambeng. nomor cici, selama Piala Dunia kowe kudu langganan majalah olahraga jadi ngerti lu sehingga lagi rame sikit bal aja malah tuku majalah teletabis baik teletabisnya kayak lagi ngupel bal nangaring Jerman wah Nah tujuannya Menko nanggir aku cerita masalah bal, kau paham masalah wis langganan majalah olahraga. Angger ora paham yang cerita masalah bal, oh tak nabai, tak cuekin, kau lakukin siliramu kang yuk. Di nomor hiji, nomor loro, selama Piala Dunia TV karo remote-remote gue nggone nyong hak milik penuh tanpa terkecuali Oke asal remote anak sing ngerebut uh oh, aja takon sidakna arpana sandal mabur maring batuk tenan Wis disamprang sandale sing nyerang baik. Wah, salah umat dongkar karena nyong lah urusan. gue peraturan nomor loro singkang FIFA. Nomor telu, angger arep liwat nang arep TV, buarep gawe wedang panas, buat nyapu, buat ngepel, tapi pas pertandingan ule ule ule tapi tuh kalau berangkang wah gue bok mentor orang nutupin yang sing lagi dalam bal-balan asal nganti ngerti liwat ngerti orang berangkang, nutupi dalane matane nyolin deleng bal oh sidak nak lakon si lakon kuwi dadi mlaku musim terakhir nges nges bengklang rek apa kok langan wah kuwi peraturan si nomor 3 ana maning ge aja ngasih niki riang selama piala dunia ya buat penang epilepsi buat penang flu burung demam berdarah tekan jantung kok nganti kumat sedawane Piala Dunia. Jorna bae nang nyok jorna bae. anak waktu gue nggo nama di rumah sakit. Film ya anak tuh rumah sakit sang ya kira-kira kumat, beli tingkring ana nang ruang dahlia apa nang ruang anggrek apa nang ruang ekodia dengar-dengar. ya. Gue peraturannya ya jak ya. Selanjutnya ya selama pertandingan Piala Dunia ora sa telepon-teleponan ora sa sms smsan Rita buat lagi kondangan baning jedro nang dalan ora urusan ora sa telepon rumah ora sa ngirim SMS nyong karo waktu ngangkat telepon gua ngirim SMS sama manding tuntun gue tuntun gitu rumah asal tuntun ya tol main motore balik ngekol gampang bok ngasuk kuman nih cepat ya Jerman menang <laughs> nama namanya ya tulung ki ya omongna maring tangga terangannya dewek Turung tulung ya tulung nyung ngomong dewek mau ora penak sih yang kalau tangga ora sih ngomong nah aja ngasih ngundang nyung kepungan aja ngasih ngundang nyung kenduren temenan nyung bakal tak lah yakin asalan undangan kon jasinan kon tahdidan kon kepungan apa mending kon berjanjian hanya ada tiga jawaban yang akan aku lontarkan A nyung orang luna, B nyung orang luna, C nyung ora lunga <laughs> kecuali anggaran apa ngundang kok ngundang nonton bal bareng nah itu yang memang kat tapi kok kudu nyangon nih kudu kacang mengkonak anak nah kisah terakhir ge ya terakhir ge emut temen ge peraturan kang FIFA penggemar inti Piala Dunia kita dadi wis dilisensikan di seluruh penjuru dunia peraturan terakhir ya kok tanggal 9 Juli 2006 anggar Piala Dunia wis enteng aja ngasih kowe menunjukkan raut wajah bahagia aja ngasih kowe malah senang-senang aja ngasih kowe mengucapkan terima kasih ya Tuhan untung piala dunia hanya empat tahun sekali gue orang ngaruh mereka baru ngomong kayak pengen orang atus orang peduli nyong masalahnya apa oke okay lah piala dunia ini sih tank kabeh ngobar Piala Dunia 2006 Tesiana Liga Champion Tesiana Liga Itali Liga Spanyol Liga Inggris Piala Indonesia lah pokoknya piang-piang dijamin ya mogar mereka udah jadi bojone nyok <laughs> mawi mawi Jadi ya wis kayak kebayang gitu catet gue temut-temut nganting, langgar peraturan gue mau langsung sembelah <laughs> <laughs> 104,2 Jazz Radio, penyaji informasi Piala Dunia 2006, Jerman. Go! Curanmor, pencurian sepeda motor.